وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخره الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الآية Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauladu yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Apa kabar Surade? Suka ridho Allah dan yang hade-hade Surade Saya dari Bandung tuh pagi jam 7 8 jam perjalanan eren sakali Tuluy lewina sare Dewina sare nah yang utah. Jauh ini. Ceramah terjauh ini luar biasa. Tapi indah perjalanannya lewat pesisir, lewat kebun teh, bla bla bla bla sampai ke sini. Maka bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur, jangan kubur pakai tafakur, tadakur, tadabur, jeung tasakur. Naon Ustaz hari tafakur? Cik atumikio mikio. Rek itu wae. Tenanaon, nah. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Mun teu nyaho tong nyanyaho Ta eta. Rek kitu wae. Kamarana atuh gaya. Juara, semoga yang datang jam 1 tahun ini umroh. Acara jam 4 datang jam 1. Sing atuh mikir. Ustaz nage sarekene na biar. Artinya saking semangat. Allah Semoga yang hadir hari ini punya hutang Allah lunasi. Rencan boga jodoh Allah pertemukan jodohna. Anu geus kawin tong amin deui anu. karunya nuncan. Yang sedang terlilit masalah Allah bereskan masalahnya. Yang belum punya rumah Allah berikan rumah yang indah. Yang belum punya kendaraan Allah belikan kendaraan. Yang sedang dalam harapan hajat cita-cita semoga Allah ijabah doanya. Saya ikut berbahagia atas undangan Pak Haji Abdullah sama Bu Haja Fitri yang perjuangannya saya tahu ketika beberapa titik acara beberapa bulan ke belakang di Sukabumi, beliau nyusul subuh-subuh muru kusunu, muru Ustaz Epi minta jadwal. Mungkin kalau dihitung kemungkinan nggak mungkin. Tapi Allah menakdirkan mungkin karena perjuangan beliau menjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhak. Berhasil mestinya saya hari ini di mana coba Bu Haji Fitri saya harusnya ke Australia nah milih surade karena kan itu mah tadi onam yang ngesek dia lah ya nya Australia kita akan memetik arti menuai hikmah mengurai makna dia hajat syukuran tasakur binima putra Pak Haji Abdullah sarang Bu Haji Fitri Muhammad Faris semoga menjadi anak yang soleh nah budak kudu soleh nu soleh mah pasti pinter tapi nu pinter mah minum tolak angin naik lanau oge teu kudu beunghar nu penting berkah nu berkah mah pasti beng tapi nu beunghar santang tu ber nu soleh mah pasti pin tapi nu pinter mah minum heeh ngariung tuh di suka miskin nu palinter udah cek si mama happy mama mah mau moga budak pinter nah mah ngaji ngabring bubar poho menang naon ti pangajian teh ningali Ustaz Epi cenah na YouTube mah juga jangkung badak ningali kieu mah penek tong nyebut penek kasinggung jangkung yang terhambat Nah cenah Ustaz Epi na YouTube mah na TV jiga normal awak teh tinggal kieu mah leutik leutik leutik cabakan mah gedean. Ya, tiga kasep tinggal ieu mah kasep kita Dan ke kaset cuma jento dan ngangenin itu aja. Kurang mah kaset kasep ngan payu. Beda jeung orang Surade karena ngan teu barayu. Berarti GGM ganteng-ganteng mubajir. Didoakeun singgir marenang jodoh. Mata keluruskan niatnya, kita ngaji nanti karena naon ya teh. Lamun karena Allah, nah dia turun di mobil karena Allah mah menang pokari suet. Menang menangkulan aya puyum ketan dari dahar kabeh ah dibungkus we nya mun karena Allah mah pasti menang oleh keur maju belut cokotong, cokot efek samping bonus keur ngaji ka dia posisi jomblo balik menang jodoh cokotong, tanya heula bogoheun tuh karena cukup cokot wae kumaha mun pamajikan batur eta ya maka ayu orang tapakur kunaon iya teh pahaji teh bet nyunatan budakna beda sia ngucapkeun selamat kanu nyunatan yang kanu anyar kawinan mun kanu anyar kawinan selamat menempuh hidup baru namun kanu anyar nyunatan selamat menempuh bentuk baru tina kubluk jadi helm ame teh ditilang tentunya kebersihan tina Islam supaya budak jadi soleh bersihkan lahir batina hiji alkitab Yunatan dua ngeritan kuku tilu ngurut kumis ngurut janggot opat ngurut bulu kelek lima ngurut bulu seta beda lamun ngeritan kuku di terase cetrak cetrak tujuh nol pagi ngeritan kuku di terase namun menurutradaput kamar manni guru-guru kelek kita pemajikan namun guru guru seta dimarhabaan yumput serrangan tapi Nu unik Yunadang sasurade arayana masa kali terus aya pesan lain uku di Sunatannda orang luar Islam yaitu kammarin di Korea bisa runatan karena kepentingan kesehatan tapi di samping eta y de aya kepentingan kaitanrejen so jadi berbudak mau kita salat To sunatan kan nyeri maka salat teh syarat mutlak nanti kudu bersih diana namun ayat ku so nyarum didinya matat lamaski diri nah bisa mendadakan kumaha disunatan supaya budak naik sholat karena Abi boga pengalaman Pak Haji kapukur teh di sepitan pas ke masjid di, disindre ke guru ngaji mana bawa ke masjid siap candi sunatan mah jadi teh Besoknya teh ngadat kasih mama mana yang disunatan nah di dibetri ke guru ngaji disingai ngaji selagra kemudian Besoknya disunatan dicecep boga roti buaya ayah limun ayah nanaonnya bahula itu mah dan bebas we ngaji teh ternyata ayah kaitan erat dengan perintah sok jadi membudak mau dititah sholat tong disundatan harunya nyekirin ibarat kurang beli tanah boga sawah ladang dibeli sertifikatnya ayah tapi dipacul tapi nggak dipacul jadi pelatal jadi urus kira-kira nu jadi di sawah kebuntanon Korea yang betulancalut merah takudang jadiunatan jaditah ngaji jadi salattete dituna terjelas maka Di Islamnya lengkap pisang kemari Afrika Korea obat koek perang Korea kelin asup Islam pada u ceramahna bahasa sudah diuge tapi orang Korea ada ke ceramah udang ciri ditanya nah becerik dengarti sok aku terjemahkan ternyata pas orang Sunda noya di Korea seserian dengan ceramah orang si orang Korea nanya nah seserian yang Islam mangkil bahagia menena tertarik bahwa Islam itu membahagiakan bukan seperti yang digambarkan di media Islam teroris Islam maka diterangkan masalah sunatan di Korea mah yang masuk Islam gara-gara calonan jeruk kumaha dongengnya, dongeng kentong bau hangser oh gawe atau diamuan jangan awan nikotinan memang ya nikotinan gitu kolot nya dijawab I am muslim Pashhadu biana muslimun Muslim itu ketika setelah buang air kencing Ada anjuran untuk dicuci Sehingga celana dalam kami tidak berbau pesing Walaupun kami cuci Apa yang terjadi? Dia menyatakan Saya bersahadat Kenapa? Salut terhadap ajaran Islam. nuki wae di pikiranku Islamah untuk urusan kesehatan. Matak menukur di sunatan, orang luar Islamnya lo bayanan di sarunatan. Tapi kaitan erat yang ketahui dan yunatan budak berparentah sholat. Mata tadi ayatnya dibaca dua kori. Rabbi ja'alni mas sholat. Ya doa kolot. Ya Allah jadikan anak cucu keturunan abdi penegak sholat. Ancurna bangsa teh kenapa bangsa Indonesia banyak kerusuhan karena salatna rarusuh tinggal taraweh kamari nuka pakai imam nutere imam nulaun imam nukia di Bandung mah nuka pakai teh bismillahirrahmanirrahim wah payu masjid eta ondang deui cenah ngeunaheun macawal asri ge satu napas dikolaborasi jeung watini yang geus hancur salatna. Wal aslina insana nabi usrina ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Reka mana atuh gaya? Sampai atahiyatna ge jiga kieu. Atahiyatulillah wa salawatu wa thayyibah salamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa warahmatullahi wabarakatuh syadu la ilaha illallah rasulullah. Hayalah salah ya falah qad qamatis salah qad qamatis salah. Nah hanya oh, ustad pakai mie kancing kadenge. Cek mau teh antep antep antep. Mun dibenerkeun bagi ngacapruk. Maka Nabi matok bener hiji umat bener kayaan hiji jelema hiji daerah hiji negara pun bener salat kaitkan jeng Yunatan salat bener lamun wuduna bener wuduna bener lamun bersih tina na najis mata bu haji pak haji umat budak titah ke masjid contohan ku kolotna ambeh wujud ayat nu tadi dibaca kedua kori nu diondang ngahaja supaya jadi doa Rabbi ja'alni muqimas salah doa saya tak doa Nabi Ibrahim Duh bohong Ibrahim Ibrahim boga dua budak karena Ishak yang Ismail. Ibrahim geus maot? Geus maot. Tapi ngarana masih disebut Kama barok tahana ali ib mun salat. Wa ala Muhammad. Hayang hirup berkah. Tuturkeun Ibrahim jeung Muhammad. Non wujud berkahna? sabar ratus tahun mautnya disebutkan eh ngarana ciptanya orang orang disukan maut eh karena disebut ngaran orang Insya Allah si koplok waka maut hutang dan dibayar Raja ngomongkan gak goreng maka yang disebut berkah catat subutul Khair tetap kebaikannya. Mudah-mudahan jumlah yang banyak hadir dalam acara tasyakur binikmah sunatan ini ngadoakan Muhammad Fahri sing jadi ulama amin. Perwakilan Surade yang membawa nama baik bangsa, membawa citra bangsa, negara, keluarga, dirinya sendiri untuk dunia dan akhirat. Sesuai doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min duriyati di ayat lain Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun. Si mama curik baheula. urang salah ngomong maklumnya lain ustaz urang mah. Uyuhan oh, iya, we ayana YouTube. Can wani make kopiah ge. Pernah make kopiah tabligh akbar saring serikeun awak menek make kopiah ka mana lurah. Kercan viral baheula pakai gamis disebut budak pendek memakai daster Angga we orang memakai kupluk ceramah di Cianjur angre nu ngomong kemana tukang pila serba salah jadi urang nya pakai topi koboi disebut andirip dibuka kupluk cingjaririp Afgan Afgan tak tasese banget banget banget tak bangetnya dirawat tong diedit kira setengah nah jadi orang mah eh, semak Sukabumi warau di Surade di Lumpang itu tukang sangu wae wawuheun curiga cenah Ustaz Epi nya keur ngarenos ge foto heula kurang mah sayang make cadar sugane dibere ku Joya sok curhat kasih mama mama Epi teh ujian teh di kieu-kieu teuing di Bandung teh yang mau gede BIP TSB PPJ kurang mah loba duit ge geus bisa lelempangan nah Oh di barototan ibu-ibu nu nyiram Ustaz foto hula, Ustaz foto hula jeung urang teu make kutang. Namun balik ngaji teh Bu, mandi teh pareuri. Bariru juga menangis saya teh cariwitan ibu-ibu. Cilepeung teh. Cilepeung. Memang saya make cadar mah sabar bi. Daku mama happy mah doakeunna beda jeung anak nu lain doakeun naon. Happy mah doakeun ya Allah pasihan budak nupang agengna bangetna ganteng permanen. Jadi nggak saya, saya diedit nah nya bae da teu udunan tuh jadi mun dahar di kafe teh teu nyaman meuli mie kocok dinu sagede nyere mie teh nepi ka sagede cacing kalung hese ngahuapna tiap ring ngahuap tiap dipoto tiap ring ngahuap tiap di dipoto sampai pernah hiji kaayaan mah orang dahar di kolong meja dengeunah ieu naik daun teh juga hileud dengeunah aslina wani diriungkeun tapi da ujian nggak doa mantik nama lamun siap ijabah nah didoakan si Mama orang lain Ustad bahula punten pelajari wena YouTube Ustad Epi saha borong borongongong buraong bedegong segala dosa pernah diasaan dir mantan maafkan aku yang dulu jangan tanya aku di masa lalu aurat karena aku sudah tidak di sana lagi kalau dulu aku haram jadah, bismillah sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu lihat akhwat rasanya tak kuat. Pengen pergi ke Indomaret untuk berikan mereka coklat. Sekarang maaf akunya udah syariat. Siapapun akhwat yang memikat tak kuberi dia coklat tapi kubir dia seperangkat alat sholat asal tong lewih diopat di opat offside pasti penasaran bisa lebih istrinya seberaha pengen tahu apa pengen tahu banget maaf maaf beja-beja ria ya setiap orang suci punya masa lalu maka berdoa ya Allah Allah maj'alni minat tau wabina waj'alni minal mutatahhirin aya kalimat toharoh dah kita teh bagian tina toha toharoh bersihkan lahir wudu, mandi janabat adus muncik bahasa Sundama lamun batin ku taubat tabayyatu taubatan balik deui ka Allah bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita abdi teh Pak Haji Pak Ustaz sanes Ustaz lepatnya Rios panggoengkeun Ayo barokahtina doa tinggal kolot banyak ke anak budak masa Renu di hajatan nama beaan kumaha masang tenda beli Ju pa Jopa kue mendngan tat tangga tadi ya biayaan urusan didikan arah ke kawin budak jurusku kolot Dora kakak2 sang ka Allah kasaha Ka tinggal perjuangan kolotmah Mentamun hayang barokah, abdi masantren terberes demi Allah. Sekolah ke kuliah ke Tapi ayeuna, punten semalam saya dapat penghargaan dari Guinness Book of Record. Jadwal terbanyak di antara ustadz yang pernah ada di bumi Sangkuriang diwakili ku Mangiana wali kota terpilih untuk periode ini. Cuman kenaon penghargaan saat di Museum Rekor Dunia untuk Ustaz Epi jadwal terbanyak kurang puriding nu diinget saha si mamah doana menembus batas mata awas dora kakak kolot nepi kasurade tadi saya angkat videonya mah Epi ka Suradete heula nepi hati-hati di jalanan titi DJ Oma Irama hati-hati di jalan salam kama emak nepi nepi salam hormati ibumu tingali indung mah udang nanglai kamari di damri urang asup ka damri harida asep pae ya. budak ceurik eh, gandeng budak teh geser geser geser kemana sad atuh terseleget wae ih gandeng gandeng eta budak kana teh ceuli daging jadi coba asep pae, ya. coba hareudang coba gandeng budak tingali teh aya ibu-ibu persis siga buah Fitri punya Shari Bueta budak pun yang nenen Uustaz nah ini bere itu ya tulisan nadadamri dilarang mengeluarkan anggota badan eh tafnta ke mana wa be as karena kurungudung as budak teh jempldik sengaja jempleta budak asa kahu tangan budi kurangatiium kurang mah ABC taranu su, taranu coklatnya seetik sok sok sok nya indung banyak nu baheula disumpat sumputnya keur budak mah buria buria we mata kelamun hayang orang surade barokah hayang barokah hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya ucapana sacidu metu sakecap nyata doa ibumu dikabulkan Tuhan benar nah dikutuk ku si mama happy sing jadi ustaz ih ruas nama tengah doakan happy jadi presiden pegang saya jadi presiden mah terus jadi ustaz asli nah ruas mana abang ngadokeun yang jadi ustad ngaji teu bisa masa tren teu beres sakola pernah kuliah pertama nama nah mama dicing mama doakan bung mama mah boga as, boga anak asup neraka beureun Haji Abdullah bung Haji Fitri ge nyunatan anak teh yang budak anaknya sok soleh mah jaminan anak surat dua hiji Pak Haji pangnyatakeun ayat 105 warisan ke orang Surade tak oleh-oleh di Bandung Bumi ini akan aku wariskan kepada orang-orang yang soleh. Wa bener, Aku sudah tulis di dalam kitabku. Walakot katabna. Ayat tauki diharapna. Walakot katabna. Sungguh telah aku tulis di dalam ayatku. Di lauhil mahfud 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan. Sudah aku abadikan menjadi MOU perjanjianku. Bahwa bumi akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Iya ini buku orang teh gaplek gaul tapi sok sok baju mah bebas nu penting bersih tina najis setuju tidak buat apa beli botolnya ini biangnya keun banget preman ge nu penting hate beri baik style metal ge nu penting ngajina murad tal baik baju burger kill ge nu penting ngajina tar til iya. setuju tidak bahwa lama pakai kupluk mentablik akbar teh mana Ustad dan cina kan MC teh heh dinya jamaah Ustadna can datang baru orang sediuk kita tadi itu Ustad Zah Ustad Epi punten ya KTP Abdi mana Ustad kia saya nah, temenang ya memang hijrah mah berat harus dicaci dimaki diasingkan didengki dipoyokan dicie-cie saya pertama hijrah Pak Haji nyeri hati tetap baik dan kudu istiqomah saya tukang mabok saya tukang ngelut, saya tukang maksiat oh eh, nah hujat orang jadi ahli maksiat pak nah pas urang nurut kakolot ini ke masjid dari kita sholat ke si mawapi lelaki mah ke masjid atau ulah jadi cowok soleha sholatnya di imah weh pria muslimah tong sarung gaya ting di mukena Kenaunya kan masjid gede-gede weh nunggu siana mah nurut kakolot dasir apa yang saya dapat punya urang ke masjid langsung babaturan Umbok bareng Bahala siang anjing salat jadi anjing kebalik jika udang pasan pakai kupluk oblokan udang ngisitim Jumat Edan jadi Ustadz saraf anjing eh kudu kuat godaan matak make kupluk teh punten bahji supaya teloba dedengnya syarat nyandung mah make kupluk sarekan kudu kolot jempling da torek aingna sarekan kudu ngora jempling kieu iya, we lempeng tapi itu mah da proses proses for progress don't protest. gawe terus lebih ka beres ulah stres lamun hirup hayang sukses tong ngandelkeun kartu askes kudu loba akses setuju tidak nu Utami menang ridho kok Allah ridho Allah fi ridho walidain wa syukrullah fi syukril walidain contoh orang mah lain ustad wa turunan ulama dikutuk bahwa viral ayah ustad kasep urut artis maut ngorakene uje ustad Jeb Ustad Jeffrey disingkat U Ustad Epi Epeni Tanu ngising eh eh eh eh tadi na tulisan MT dan EE e. pas uh, uh, pas duet jeung Kidaus di Bandung kajian bersama KDEE Kidaus EPEP di bawenya racing racing katan saya muriding nah ya di Surade ceramah kemari sabulan di Trans 7 kamari di Korea tuluy ke Makassar isukan ke Australia tuluy ke Taiwan nah tong heureuy jeung doa indung Y jadi ijabah epima eh, baju gek bakal gratis agus Katokowae mana diberre tikupluk Nepi kaspatu aslina kecuali kolor jeronya data ke fototo eh jadi nyiin sorangantinana karung tadigu tulisan teka hapus berat bersih 25 kilo pemajikan pingsan pasti ngali T ah, berat berat paneteteen Sisi. Doa kolot. Bentar tuh Muhammad Fahri doakan Bu Haji sing jadi ulama tong kagok presiden Mariet. sing jadi ulama. Tah Abdurrahman As-Sudes ge Haji abi Mekah. Tong sombranya walau busuk, walau rofas, walau jidah fil umroh atau fil haji. Turun di hotel, rek salat ke Mekah deket Ka'bah nyubuh lembang. Ngagerentes nah hati teh ngagerentes ngomong pantes nate surat ar-Rahman subuh kieu mangeunah tuluy imam nate Abdurrahman as nah danges tayatul masjid teh ngaliwat sagede abdi awak nate kunaon pendek mah sok winternya sirahna deket kanu beuteuh eta mah bener di ladangan dua rakaat subuh ar-Rahman muriding bener la tak huduhu sinatu wala naum Allah mah teu pernah sare gerentes sate hamba nak pada ribuan di dinya teh beureun loba sarua nu hayang ar-Rahman lalu apa yang terjadi dibere bonusna leuwih henteu ukur dibere ar-Rahman Pak Haji pas anjeunna tos ngimaman kan Imam Mekah mah jiga presidennya oh pengawalan lagi jika urang milti ditu ka dieu joh melong ka urang teh ya belenyeh seuri Kuriding deh, diserian ku Imam Mekah gitu loh Tuluy nga gubayan. Nyamperkan orang teh. Ya saya. Min aina anta? Min Indonesia. Ila aina? Eh dinas sirotol mustaqim. Curang teh. Anda tuh bisa bahasa Arab orang mah. Jawabnya ku Quran. Cain teh saya. Kul Allah, ahad. Allah somad. Saya teh nu ngagerakeun hatena ngageroan urang di antara ribuan jelema ditangkep hayu cina kurang sarapan di orang mendengar sholat subuh ngobrol tanya-tanya lah pakai translator kurang bisa ke, ternyata doa induk jadi kersa umuran pahri budak teh bawang bisa nih tapi pas indungnya nyiapkan sarapan ke bapakna mundi orang masanggu goreng di pahri teh nyokot kesik wur weh karena sarapan bapakna pertanyaan anak indung mana nu tengah ngambek ngan ngambekna beda jeung indung nu aya di Sunda kan indung no di Sunda mah pun kehe ka budak Siapa kieu sia bapak sia Ya heueuh atuh da dijieun lagi yang sieta. amun nafsuna leuwih monyet langsung budak nate. bari ngomong ayo mah bet kawin yang monyet jadi anaknya juga nul disebut kuma biar bieu eh sia malik-malikeun wae dari balikeun mah tutung mah nya tahu bulat sieta. teh ai nurut ka sah kata tangga tuh nya hesenya Kependidikan pendidikan mah bisa benadakan ternyata doa adalah pendidikan taku indung nanti diusir sapak sarapan bapak di auran kesik diusir bari ngambek tapi ngambek nama ke ilmu Bu Haji Fitri ya ya idhab keluar sih jikalau al imamu main sing jadi imam haram jadi jadi kita mau ngambek budak sing alus ngambek sing jadi ulama siapa juga bapak sih eh, ya punya itu kalau ba ibu-ibu nu nyiram di Bandung Abi ke nyiram usaha min tak tanggung jawab nangka urang lain yang dipoto aeh naon pega budak si usahnyanyrangcada cummakai kuota curarang tehh Mun tadi ciwit ku si mama mah Epi teu menang kitu ah, Epi boga pamajikan teh boga sarua keur nyirama kahayangna sok lain-lain sok ladangan. Heh nu tadi caritana di ladangan sukan saurang 100 urang aing foto we tuluy. Mah cangge atuh mah si Ebi teh tangna tong gider cenah. Ibu-ibu garis keras dan nyari awak mun di foto, teh. Sok napun. Segala dipoto, baheula mun dahar kolot ditanaon ke budak andaro heula Ayeuna mah kalau tuh nyontohan. Heh, tong kadahar, foto hula. Yang rata-rata mun foto teh darengdek sirahna teh. Saya paham ketika ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu ibu-ibu artinya butuh sandaran. Tapi kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Ya. bunte dengdek ngekeletah di foto nanti. Naon dagang letah online cik tu mikil hayang maut ke TikTok. Karena di kamar cai teh lalila sugan teh kiing ting atau mandi ke TikTok eh. Aku ingin manja. Aku gampang hayang terkenal. harunya kan si bawonya dia romongkan ingin berduaan dengan dirimu Iqbal genap lain ku ambulan tuling tuling tuling lain kudu gitu tetel tetel tetel Nah, iya teh Pak Haji Abdullah yang Bu Haji Fitri teh ngariungkeun teh lain rek ria, lain rek ujub, lain takabur. Punya harapan sedikit saja, doa yang tulus dari semuanya. Semoga anak Muhammad Fahri yang dihitan kali ini menjadi perwakilan semuanya lil muttaqina imamah, menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa Wah, kita butuh pemimpin yang soleh. Kenapa harus soleh? Karena bumi harus diwariskan kepada orang-orang yang so soleh. Matakna sholat disebut. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Nah, nu soleh mah orang Surade sok akun di Bandung kusa dunia tiap sawe nu sholat rek orang mana wae transfer di broadcast doa Nah, saroleh itu ibaratnya ciken cai kanu gelas, Ay gelas nanang mah orang Surade doakan tiap kudu salat orang Suradena sarolat tak ani mukimas wa min duriyati teu ngukur anak cucu keturunan balik deka ka Ishak jeung Ismail karena bapaknya soleh anak nageso Nah naon bukti soleh bapaknya. Wes maut disebutkan yang ngarana. Boga naon keur hirupna? Nucan umroh jeung can haji orang Surade. Saya doakan tahun ini bisa pergi umroh minimal, tahun depan bisa pergi haji. Terus gara dunia? Mas nabung can. Pren. Atur rek indit iroh? Ya nabung. Sejuta sapoe. Bulan harap ya ini. Nya. Deui ngadoa ka Allah baca surat Ar-Rahman, baca surat Waqiah, geus maca surat Ar-Rahman yang Waqiah, baca surat Tanah jual. Ya. Nah, saya ketika umroh dan haji belajar tentang kesolehan tata rucingan kunaonnya Ibrahim karena disebut oleh ternyata manasiknya pertamana diajarkan usaha ku Ibrahim tentunya multi level marketing dalam Islam. Berapa juta tahun ini yang berhaji, berapa ribu manusia tiap hari yang berumrah, jasa saha Ibro, Ibrahim. Menang pahala ke Ibrahim? Bu Haji Fitri jeng Pak Haji Abdul Ngayakin tasakur bidik mah pahri Fahri daratang ngararaji. Karena Allah pahala nanti sejumlah nu datang rugi ke mandala ala khairin balahu mislu ajri fa'ilihi sing saha nunduhkeun kana kahadean sajumlah jelema nunuturkeun eta kahadean nu dituduhkeunana sajumlah eta pahalana Berat saya memilih jadi ustad teu eh, jadi artis sanajan pabeurit jeung artis tapi nu pahili ustad nu mana artis nu mana ya Ibrahim boga manasik nu kadua nurun ka istrina hajar boga naon boga jam-jam perjuangan ibu mah Tonggeris jajing si mama mah na, Tingali Siti Hajar Ya Siti Hajar Pamajikan anak Ibrahim Ya Kerhamil ditinggalkan ku salakina Mengeluh nggak? Nggak Kekagok ditinggalkan nangis 8 tahun Nenek dagang, nenek usaha, nenek nengan duit, nenek dakwah tapi dia berdikari berdiri di atas kaki sendiri ketika melahirkan Ismail di bidanan tuh Decan ayah bidana rita membidani sendiri borojo budak ciri hayang nyusu cisusuna garing kamanan yang ancai sofa marwa sabar kan? tujuh dedeket saya mulas bitis urangnya yang si mama hampir rek kelama minum mulai jam mah punya orang reggo bahwa sejarah Siti Hajar jaba udahdang ngajuru jaoek yangteng ditingalken tapi ludeang tengeluh pulang anting tujubalikkan keluar cair suku Orok kay Man sih bunuuh bermanfaat sedaoh jariyah jajap lahir wek celeketek budak nusoleh Ismail isuk orang marjid kurban jasa sahata karena Ismail berani mengorbankan dirinya untuk berkurban jadi tadi pencitna ujian tapi kurban eren tuh jalan terus poebil nareangan sapi ka imah saat bukan stok sapi tuh ayah kenaon berkurban sah jasa Isma Ismail matak ayatnya tadi surat naon eta keren entah Rabbi ja'alni mugi mas sholat di ijabah ke Ibrahim mentak maut na oge ber berkah mentak mun hayang buka rumah tangga berkah nak nyaeta keluarga Ibro sok ibu bapak badai milih rumah tangga numana nu isuk pakai torek kawin lengkap siana Al-Qur'an mah ayah rumah tangga teh anu salakina asuk surga pemajikan asuk neraka rumah tangga saha Nabi Lut Lutma pemajikan lesbian beki aww ayah nepi kayuna penerusna terus ayah nusalatina asup neraka pemajikan asup surga sah Fir'aun salakina di neraka pemajikan asiyah di surga ayah bapaknya di surga anaknya di neraka Nuh kan an bener ayah anaknya di surga bapaknya di neraka wah Ibrahim nu biar dicaritakeun ayo urangna di surga dulu-duluna di neraka Muhammad lengkap dan nu nama Ibrahim Ismail Hajar Sarah Ishak KB. tak disebut mohon maaf mengadoakan panganten barokallahu laka sing berkah ta rumah tangga teh wayahna ngeuntungna kudu ka Ibrahim mun ka Muhammad Muhammad naon pesan Muhammad punya buka anak lu tadilu maurah tiap bayi nu dikebroken ku Inung pun orang doang loba kunawan Dora Kakak Iung dihitung dosa-sat kurang tanyatkan buri nga ju asa lo kurangkan musim Ma Happy Mamah dari eh, Ridho lamun Epi nu dilahirkan Kumama hari tarik dilahirkan anak antara hidup dan mati ternyata melahirkan bayi itu mengancam nyawa lamun kurang darah kurang tenaga tanya kena kekabidanan ditinggali di rumah sakit Jungberung Bandung orang wafat ibu-ibu khususnya disebabkan melahirkan itu tingkat tinggi ibu-ibu wafat disebabkan melahirkan itu tidak sedikit jumlahnya karena saya tanya ibu bu ayo ngajuru jadi itu nyeri komono pertama mah karena loncing urang cika licik nakal mentak si mama perhatiannya beda ke orang bening karuron siap epi mana daripada dilahirkan ku mama mana bawang mabok gelut dan lain sebagainya nyeri hati lebih nyeri ha, lebih nyeri tibatan ngelahirkan mana nah mah si bapak nepi kagetih hubungan spread di betot akhirnya mana lahir jadi tepuku bening karuron siap mentak bagaimana minum cirik si mama teh kasus saya pernah di penjara bu tiap harinya gara-gara kalau dibayar Cina Aina ah dibayar Cina bahagia cerik nanti cerik bahagia Tina dongeng nu tadi ternyata indung mah ngajuru teh lain pegawaian enteng banyak orang yang pegat nyawana gara-gara melahirkan anaknya ayo non ayo non ayo non sok duduk duduk duduk sok sok balagur orang mah anu diuk mudah-mudahan tahun ayana bisa umroh nu diuk ambeyan ya lanjut Udah ya dongeng rame ya ame berkah hirup ya, si mama teh oh gitu mah mama mah paling nyeri ngajurukeun epi nah mah ngajurukeun epi nyeri loncing cikal mana mah peret kene keset kene adi mana mah dehem kayak ngaborejo we <clears throat> langsung barojol bogana tak nyerihatibalik tapi bener Pak saya ingat waktu saya kecil nginjak untung rokoknya takardekkelmpangan ngjak untung rokok dari jewang me masih mama ditewak tambah suku diletakkan jadi tinggali ayat tiket bukan asa mayonese merekaanya ah. mama tuh bisa si Epic di tuh bisalekanan ku Boga amal dua Habis sing rajin duha, Habis sing rajin tahajudnya pun bisa imaman mama. Ternyata Pak Haji paling nikmat spiritual kalau kita mengimami ibu lalu Al-Fatihah kita diaminkan oleh ibu yang melahirkan kita kekuat hayang malik hayang ngarangkul kan berangkat Muhammad Fahri begitu lembutnya dipeluk hari ini disaksikan misalnya benar-benar ada doa tulus ibunya untuk anaknya dan saya gebuk muntah dicengcerikan tekurang mas kuci mata indung mama ayah di Surade ibu ingat teteh ingat aa ingat semua ingat waktu kecil kita pernah mengalami ini nggak wayah ulin nges di mandian sarah rengit tuh di udah ku indung bari mawa rantang ayah sangguan aa teteh mam dulu mam mau dah mina beka mam mau eh ini kapalnya lo senok ngeng ngeng ngeng pernah nggak ah, ah, pernah nggak Tanya diri, kapan nyuapin mama? Setelah kita dapat hasil kerja, dari hasil keringat, ngahajar datang, membawa sikap terhebat, lalu menawarkan makanan lezat. Sahwa puema, mah, ya, ikhtiar epi ke mama, ame menang ridho Allah. Namanya, ya? ah tekudu picana. Nama tekudu ridho mama mah. Mah mun epi maut isuk, dek Epi asup neraka gara-gara teikhtiar ikhtiar nang ridho Allah, ucara iya nyasok sih, budak masuk neraka mah sok atuh eh, mah nanti make ngengeng-ngengeng dah kakolot sok. Eta mah sasenok Pak Haji da teu disehepkeun, ditewak, kerewak, digabruk, dibuka kupluk, ceurik nepi ka urang pinuh ku cimatana. Tanu jadi urang. Bila kau takut pada rajamu Lebih takutlah pada ibumu Kapan terakhir kita tergopoh-gopoh bahula we dikawinkan ditah di eta ge ah lebay ah tanggal 22 Desember hari ibu Maruli kuotanya status spesial buat mama Just for mom Mom, you are my everything Mah, kau segalanya ku Si mama langsung komen Nya, segalanya ku mama Mi HP budak saha Mungkin ini tanya Itan pokoknya ku saha Nyalah mama segalanya lah rakas ya lindung pas ngalahirkan Jori pas ke nyiram Jori ngalahir ke nyeri Jori budaklahhir kena kering Jori budak ca untung rokok Jori budak re lebaran sekebal dibaju sabtu Jori udahdakhan sekolah caraya biaya jika poie kamari Hobat kalau tuhcuri kustaz dan bisa mayat Jori udah daktel sekolahna paling sibuk Bang Curka kuliahmenangwekuliahkuliahmenang jodohmenang jodoh mikiran kerajatnarikenneng diwin ke nga konflikkira datang tergopoh-gopoci suksesru tong bicara budak-budak mencenyaon bayang buka budak soleh udah orang budak tanya orangnge soleh ga kalaut urang Kapan terakhir melihat wajah orang tua kita seksama fokus bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya? Kernyut tarang nanti urut non, urut melang mikiran orang sintu bahagia jika ayana kongkorong coplok anting lengit gelang lepas betul bu kersaha ker anak Urang orang datang ke macan ngomong ke, langsung ngerti ya jua pas pasea keren ibu itu malaikat tak bersayap yang memahami keadaan anaknya dan dia dokter termahal dan pengacara terhebat cek mama beres-beres karena mama adalah wakil Allah di dunia pun dan digiring ke dia karena acarana nyunatan setuju tidak? kapan terakhir menempelkan pipi kita ke pipi mama kita lalu berbisik lirih "Ma, maafkan aku ridhoi aku karena kasih sayangnya seperti udara cek Iwan balas mah Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur di berada. Nah, udah mah mun gering tara ke rumah sakit, langsung ngagoler na pingping si mama diusapan di salik we sare, terus didoakan kieu Pak Haji, tapi habli minas solihin. Rabbi jani muqimas sholah pernah melang banget nu urang lang orang doa Allahumma gfirli Di wali wali daya kama kamarobayani sogiro padahal jelas doa seorang anak untuk ibunya tidak ada hijab kan urang ngedua ngadoa Pak Haji, Bu Haji, sadayanu hadir di dia Mua ayah siamun muntir didoakeun. Ingat baheula kerbersin bersin leutik haji cokolot urang kumaha sapar hurip hurip paras ingat berarti nu ingat geus barudak nama mah palin hurip parasa par hurip ai hirup teh kudu hurip ulah ngaharap-harap ulah leungit sahurup dina hirup karena beda sahurup ngepekna sauhur hirup ngadoa ngadosa sempit sempat pemicu pemacu kendala kendali noni tenang tegang sok frustasi prestasi beda-beda sahurup bala yang motor Jepang karena sogun kunaon eta motor mahal kusawab ayah huruf gean huruf ge letik mah jadi soun nya madak cek si mama sabar hurip langsung jadi kia. nya tong darah kakak indungnya dan budak nulis disukurana mah sarewe tadi teh urang teh budak di kolot urang kemari ayah di Bandung di Cikadut aki-aki labu tina motor kumanga gorowokna ma seneng. berarti aki-aki ke boga kok kolot madak nu disebut king teh lain urang budak kurangnya anak anaking nunges 42 tahun saya ngan awet kasep un yin jelemat kemakai hidung kemakai bapak saat contohna Adamha Allahun yun jelemah tanpa ba saat contohna lodak euh ba Alhamdulillahkawin kewedak tong disebut nabi Ias urang surat lebihran urang jele teh merejati betul ma mantap ku nabi diberi leuwih Haji Fitri mah ummuka ummuka ummuka seberapa kali ibumu ibumu ibumu seberapa kali naon pak artinya apa ngerti ku naon ku nabi disebut tilu kali cik mikir boga budak teh kudu boga indung tilu Suri no kawani mah eh ngobrol sih ah amit tutunuh ya nubuka boga karena hiji mah tersesat balik teh kadinya doi, kadinya doi. punten baji punten Ayo meja sukuna sabriji panggung sukuna sabriji tuh kuat ditumpahkan gue seberang orangnya dia mau yang kuat kudu boga opat riwe hei emang kudu diajak ngobrol ame ngarti ayo ngaji teh kudu ngarti lain hahaha baun hahaha baun nyaka kasalaki Aing kamari hayang siga sia ku sia dicarek Karena mane beak masa idah kawin deui sare naranjang menangan nganyuk aing dioyak-oyak sia. Sok rek kawin deui mah dicekek sia tah. Kujuring salaki. Mantak pare kawin deui mah tong bebeja pa ria apa. Bu, ai salaki milik rezeki. Rezeki mah nyanggeus atuh sedekahkeun saware. Ibu tong GR ya. Halo. Kalau suami kita ngasih nafkah ke kita itu di salaki iroh, di Allah. Mentang mensalaki telat mere nafkah, cokot langsung tina dompetna. Ke mensalaki molotot kejakeun Cek Ustaz Epi bade nyana titipan Allah. Satu Bu. Takbir. Cicing orang angkat heula. Saya orang bebeutkeun. Buah isalaki nu Allah nu urang. Atakna mun salaki dicokot batur, tong ngamuk eta eh, ge titipan Allah tuh weh nyanyi ibu-ibu mah Bu Hai Halo Ibu resep teh boga salah kita ke Allah menjalankan seluruh perintah Allah aslina tanpa satupun perintahnya ditinggalkan suka suka lah bu. baik si bapak kawin deui engkau suka engkau hentel, liur. ai kawin deui parentah saha ai Allah nyarek teh si bapak kawin deh. nah ibu tiga Allah surat carek nah mentak ibu-ibu ya bapak-bapak sing sabar membuka salaki eh boga pamajikan gede ambak Allah wae dilawan si eta ya Koma komo urang ngestong bebeja berat mana minta izin yang minta maaf eh ngestong izin kapangi minta maaf we nyariwe atuda bu kunaon buat ulah deh si bapak kawin di, ibu a, apa bu ahok beberapa tahun kebelakang di demo gara-gara naon bu menista ayat ibu hayang di demo jika ahok ini izinan kawin di si bapak tante menista ayat ya jadi didoakan bu abdi ya budak singso, sing jadi budak anu khairun nas anfa'uhum linnas manfaat ke dirina manfaat ke warga sekitarnya sing jadi jenderal kehadiran sing jadi imam jalma-jalma nu takwa nu hadir poe ieu sing dilipat gandakeun pahalana sing dihapuskan dosana sing diringankan bebana sing disukseskan doa-doana ada yang mau bertanya? sok nunanya menang hadiah umroh pulang pergi jalan kaki sok tablik akbar jeng orang mah ya tanya jawab sok dua ikhwan dua akhwat ayah hadiah tibu Haji Fitri engke ciu tok Pak MC bere atuh membeng dia urang ge hayang ngobrol jeung orang Surade tok maju bonusnya dipoto jeung urang hadiah Bang yuk masuk TV kuma MC we kasih jalan kasih jalan atau mic-nya Haji damang Haji dacan sesalaman So, mic-nya aja yang ke sana rek make mic kurang rek make mic sorangan mau disadar nu eta mah kunaon lalaki mun itu sok tarik karena deket ka lumi ah ya cenah ustaz awg mun itu sorana sok tarik berarti deket karena ampli mata ngeberwek Guys, nepi can, tok Sebut nama siapa dari mana. Kita ya loba nu hajat di luar Surade ge ka dieu nyaho di mana dina Instagram. Ustaz aku mau mengajak ke Surade. Tepuk tangan buat Surade juara. Sing mineng ah nyaruna tanda. Didoakan si marineng hamil ame lomba ikahnya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nami Abdi Rizki Mahesa. Di mana Riz? Di di Surade. Ah, ditinggalin di tadi ah. <laughs> Sok rek naon Riz? Eh, uh, patarasana Sok. Patarasana eh tapi sekedap dacan langsung ke petersan iya sahur Ustadz Adi Hidayat iya sahurna lamun diri orang diarahkan karena hal-hal anu uh, eh, kemaksiatan maka lamun dihadapkan ke orang segala kebaikan diri orang mau peka sahurna hmm. Nah, cara jadi petarosana kumaha cara diri orang lamun terlanjur uh, terjun kena kemaksiatan supaya diri orang peka kembali terhadap kebaikan. Ya, nah, seperti itu. Hatur ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya deet tapi ngepret. Langsung dijawab. Saeutik tapi nyiwit. Ya. Kumaha supaya orang peka karena kehadiran ngetong loba dosa. Da awamat mah tara nyimpen nu alus di nu goreng. Innallaha tayyibun layak balu ilat tayyib jadi kunaon mun salat kudu wudu heula teu pantes rek hareup ka Allah mata teu sah salatna lamun teu sah wuduna la la salata liman la wudu'a la wudu'a liman lam yadhkur ismallah teu sah salatna lamun teu sampurna wuduna teu sampurna wuduna lamun teu diawalan ku nyebut asma Allah maka ngadoana Allah maj'alni minat tawabina supaya peka walaupun tidak ada manusia yang steril dari do dosa istiqomah bagi dua kemarin ya kejadian di Jumbrung di lembur api nges kolot nges hampir 70 tahun gawena yang musuh poe jumaah disamber jumatan bah ayo jumatan dan terpeka, alhamdulillah orang matara kagoda kudu jumaahan karena terbiasa dalam maksi hati-hati maut ker maksiat maut ker nyen kegorengan tukang roti mautna ker dagang roti roti suuk roti kadet, roti kacang, roti keju, roti nanas, roti pisang, roti roti roti roti. Dagang roti mentah jalan ke cilang cileng dekat halangan kubaki, katabrak, jeker, sakarat. Lakinu mau takum la ilahillah, la ilahillah. Kumaha jawabna? Tinggal roti suuk cenah. Maos. <laughs> Karena biasa Wirina roti suuk, roti kacang. Tamurek diajar peka kalau lauk mah tingali wiridna Allah Allah Allah Allah Allah Allah urang kedahar di nu hajat tingali lauk di balong keblok dibahekeun san ngagerakeun hati jeung dengan saya mere rezeki ka lauk wirid Allah Allah eta ningali lauk kamari ka Samalona Makassar ngojai wisata laut Allah Allah anger di mana lauk mah kitu tapi malulunur ningali urang Ustaz Evi cenah Allah Allah Allah Allah pernah tuh ningali lauk anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, goblok, goblok, goblok. Nabi karizki nage didatangkan karena wiridna Allah. Maka biar peka perbanyak istighfar. Astagfirullah. Kurang ada bala-bala dialungkan lauk. Eta lauk ngaceng bari ngomong kieu mana cengekna cenah. Bala-bala banyak cengek pekanya. Jadi kudu loba istighfar istighfar istighfar teh kiparat do dosa. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi istighfar, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk tanpa diistighfari. Doakan semoga peka ya karena pertobatan. Bertobatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Satu lagi dari akhwat. Sok akhwat yang mau bertanya silahkan. uh, saya mau bertanya uh, gini ya uh, misalkan kita mau ikut kajian uh, terus uh, nunggu ustadznya tuh lama kayak gitu tapi bukan saya kan sama kan acaranya jam 4 ya terus gua terus uh, sama disuruh pulang kayak gitu kan misalkan kalau kita lagi kajian tapi belum ya uh, kajiannya kan dosa kayak gitu jadi uh, apa ya lebih malah dulu malah gitu. Tepuk tangan, keren pertanyaannya. Paling taruh orang surat yang segaril liste. Ya, dulu ada anak muda datang ke Nabi. Rasul, aku ingin berperang. Mang perang saya, karena ngorak kene, gede kene tanaga, gede kene kawani. Cek Nabi kuma, kamu masih punya ibu? Masih? Prioritaskan ibumu. Sana jangan ke kajian, cek si mama balik-balik. Saya lagi di luar negeri, Epi di mana? Di Belanda mah balik-balik karena bising aya nanaon teh hanjeluna nama pas balik imam geus diriung tangga tatangga aya eh, naon dia si mama ngarana diumumkan di masjid sakitnya tuh di sini ya bisa jadi itu panggilan terakhir biar dapat ridho Allah pulang ngaji wajib lebih wajib mentaati hasil ngaji taat ke orang tua tewa wajib maka ayatnya numana ustaz walida walidaini ihsana sok sing hade ka supaya ku Allah digolongkeun ka jalma-jalma ihsan termasuk anu sieun ku Allah yuk berdoa yuk untuk spesial khususon yang lagi disunat ini doanya untuk anak kita semua Rabbana Ya Allah ya Rabb kami Hablana Anugerahkan kepada kami Min azwajina dari pasangan-pasangan kami kurrata ayun anak cucu keturunan yang menenangkan hati karena kesolehannya waj'alna jadikan bagi kami lil muttaqina imamah anak kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Rabbi habli hukma wa al alhikni bisolihin Rabbi habli minas salihin Ya Allah jadikan anak cucu kami orang-orang yang soleh dan berada di lingkungan yang soleh Rabbi ja'alni Ya Allah jadikan bagi kami buki mas sholat pendiri, pendiri sholat Wa min duriyati begitupun anak cucu kami Rabbana taqabbal doa terimalah doa kami ini ya Rabb innaka antas samiul alim sungguhnya engkau maha mendengar wa innaka antat tawwabur rahim dan sungguhnya engkau maha penerima taubat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina adzabannar Kacis itu meli sakit sakitu weah ayah tomat ayah putih tamat ei Ustaz meni dong kan kasurade mah jarang coba jalannya jauh dengikeun iroh. Kacis itu meli sakit sakitu weah ayah tomat ayah putih tamat ei Kasih ke pondok kasih ke panjang pa ambrokna di situ lain tuh yang pondok mau panjang apa amplop nangan sakit sakitu. Kalau ada semua kita menumpang mandi kalau ada umur panjang bolehlah Ustadz Epi diundang ke sini lagi doakan orang Surade soleh semua Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam